الحمد لله الحمد لله الذي أرسل الكولى إلى توحيدي وهداها وأوضح أذلة وحدانيتي وجلاها وأبطل براهين الحق شبه الباطل ومحاها وثبت كلمة الإيمان في قلوب ذوي الإيقان بيكين الإيمان كما أثبت الأرض بالجبال وأرساها وأضل أقول الكافرين وأعمى بسائر المنافقين وأدبرت عن الإيمان فلم تجبه إدعاها فسبحانه من إله عظيم لا يماثل ولا يدوها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف معناها وعمل ظاهرا وباتنا بمقتضاها وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الخليقة وأزكاها وأبرها وأنقاها نبي خصه الله بالأسماء الشرائي وأسناها وأوضحها وأجلاها فأصبحت الأرض مشرقة بنور الحنيفية فاتنها وفضاها وطرق الأمة على المحجة البيضاء ليلها كضحاها اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين عضوا على سنته بالنواجد وتمسكوا بأراها أما بعد فيا أيها الناس فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Silang Jum'ah kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Maka dengan demikian kita semua akan selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Masyurul muslimin rahimakumullah. Besok insyaallah hari Sabtu adalah tahun baru Islam. Berarti telah berlalu pula kepada kita satu tahun yang lampau. Di mana pada tahun yang lalu kita diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam kenikmatan yang tidak dapat atau belum kita syukuri dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita pada tahun lalu dari segala macam bahaya kecelakaan dan keburukan yang tidak mungkin kita dapat selamat darinya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patut bagi kita semua untuk mensyukuri kenikmatan tambah umur ini dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima semua amal taat kita pada tahun yang lalu, mengampuni semua dosa-dosa kita dan kesalahan yang kita lakukan pada tahun yang lalu. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berharap semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan hikmah yang berharga daripada lembaran amal kita pada tahun yang lalu. Memperbaiki segala hal yang dianggap syariat suatu kesalahan dan menambah setiap amal yang dianggap oleh agama sebagai amal yang soleh. Sehingga kita terhitung sebagai hamba-hamba yang beruntung, yaitu yang menjadikan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya dan terhindar dari kategori orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang menjadikan tahun ini lebih buruk dan lebih bejat daripada tahun sebelumnya. Sebagaimana Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yaumi khairan min amsihi fahuwa rabihun." ومن كان يومه yaumihi misra فهو مغبون ومن كان يومه man من yaumihi فهو Yang artinya barang siapa yang di hari itu lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang pada hari itu sama saja dengan sebelumnya, maka dia termasuk orang yang merugi. Dan barang siapa yang pada hari itu lebih buruk daripada sebelumnya, maka dia termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyongsong tahun baru ini, kita tidak mengetahui apa yang telah Allah gariskan kepada kita semuanya. Bahkan pada tahun yang lalu, kita juga tidak tahu apakah lembaran catatan amal kita penuh dengan keridhaan Allah atau sebaliknya penuh dengan murka Allah Subhanahu wa taala wal billah. Oleh karena itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan pada kita dalam hadis yang berbunyi, Qala Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal abdal mu'minu baina makhofatin, baina ajalin qad qada la yadri ma lillahi qadir fihi, wa baina ajalin qad baqiya la yadri ma lillahi sani'un bihi. Falyakhudhu al-abda, falyakhudhu al-abda min nafsihi li nafsihi. ومن دنياه لآخرته ومن الشبيبة من min asyabibati ومن حياته kibari الممات والذي نفسي qabla al mamat الموت nafsi مستعتب ma بعد الدنيا mauti min إلى الجنة أو dunya min yang artinya sesungguhnya seorang mukmin selalu berada di antara dua ketakutan antara masa yang lalu dan masa yang dia tidak tahu apa yang Allah putuskan untuknya dan antara masa yang datang di mana dia juga tidak tahu apa yang dia perbuat oleh Allah apa yang akan diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa itu. Oleh karenanya hendaknya setiap yang menggunakan segenap kemampuan baik yang ada untuk kebaikan dirinya dan menggunakan menggunakan dunianya untuk kepentingan akhiratnya menggunakan masa mudanya sebelum datang masa tua serta menggunakan kesempatan hidup sebelum datang kematian demi Allah yang jiwaku berada di tangannya tidak ada lagi setelah kematian nanti dari perbuatan yang mendapatkan celaan dan tidak ada rumah setelah dunia ini kecuali surga atau neraka. Masyurul muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa waktu kita dalam kehidupan ini terus berkurang, bahkan bertambah. Tambah hari berarti tambah dekat kita dengan kematian. Tambah hari berarti tambah dekat kita pada hari pertanggungjawaban. Tambah hari berarti tambah dekat kita kepada hari pertanyaan mungkar dan nakir. Itulah hari yang menentukan apakah kita termasuk orang-orang beruntung atau sebaliknya termasuk orang-orang yang celaka wal akan tetapi kita semua tergoda oleh tipuan setan. Bisikan hawa nafsu, pikiran yang dipenuhi oleh angan-angan sehingga tidak terpikirkan oleh kita akan kematian, akan pertanggungjawaban dan akan kebangkitan kita nanti. Sampai kapan kita akan tertipu terus? Sampai kapan kita akan lupa? Sampai kapan kita selalu mementingkan keduniaan daripada akhirat? melupakan kematian dan hari hisab, melupakan bahwa hari kebangkitan adalah hari yang menakutkan. Mari kita lihat bagaimana, bagaimana ketakutan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah. Padahal mereka sudah banyak yang dijamin untuk masuk surga oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala Setiap kali melewati pekuburan, beliau menangis terisak-isak sehingga membasahi jenggotnya. Saya berkata, jika engkau wahai Utsman, beliau menyatakan untuk dirinya sendiri, wahai Utsman, jika engkau selamat dari azab kubur, berarti kamu aman dari azab Allah. Dan jika kamu tidak selamat dari azab kubur, maka kamu pasti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan Sayyidina Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah? Diriwayatkan pula bahwasanya beliau setiap kali akan melaksanakan sholat pucatlah wajah beliau. Tercampur, terpancar dari wajahnya rasa ketakutan yang luar biasa. Tatkala ditanyakan tentang ketakutannya tersebut, beliau menjawab, datanglah datanglah waktu melaksanakan amanat yang pernah disodorkan oleh Allah kepada langit, bumi dan pegunungan. Mereka semua menolaknya Sedangkan aku menyanggupinya. Oleh karenanya aku merasa takut. Marilah kita cermati bersama-sama rasa takut mereka kepada Allah. Apakah kita lebih baik dari mereka? Sehingga tidak tampak sama sekali rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita perhatikan diri kita masing-masing. Apakah diri kita sudah takut kepada Allah? Apakah diri kita sudah khusyuk beribadah? Apakah kita sudah mempersiapkan nanti kita di alam kubur Apakah kita sudah mempersiapkan nanti di alam akhirat? Apakah kita juga sudah di, sudah dapat jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala seperti para sahabat sehingga kita tidak merasa was-was akan azab Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, dengan semangat tahun baru hijrah ini, marilah kita semua berhijrah sebagaimana yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Bukan maksudnya berhijrah ke kota Madinah, akan tetapi berhijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari keburukan menuju kebaikan, dari kebodohan menuju cahaya ilmu yang terang benderang. Yang paling terpenting pada diri kita dari yang asalnya kita misalkan sholat kita tidak khusyuk, usahakan dari detik ini, dari saat ini berusaha sholat yang lebih khusyuk. Yang kita belum melaksanakan kebaikan-kebaikan, berusaha dari saat ini untuk banyak melaksanakan kebaikan-kebaikan. Maka barang siapa di antara kita yang kerap meninggalkan sholat lima waktu atau sering terlambat, mari kita kerjakan dan yang lalu kita godok dan lebih istiqomah lagi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bainal abdi wa bainal kufri wa syirk bainal abdi wa bainal kufri wa syirk wa syirku as-shalah yang artinya perbedaan antara seorang mukmin dan kafir adalah sholatnya. Dalam hadis lainnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tarokas sholat muta'ammidan lafi Allah wa huwa alaihi ghadban Yang artinya barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udur, maka dia nanti akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya wal billah. Barang siapa yang suka bergelimangan maksiat, cepat-cepatlah melepaskan maksiat-maksiat tersebut dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak mungkin tatkala kita berbuat maksiat, semua orang tidak tahu, lalu datang ajal kita sehingga matilah kita dalam keadaan su'ul khatimah waliyadu Oleh karenanya cepat-cepatlah bertobat kepada Allah sebelum terlambat, sebelum datang kematian di mana pada waktu itu tidak berguna lagi segala penyesalan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون yang artinya sehingga tatkala datang kematian kepada seseorang dari kalian dia berkata wahai Tuhanku kembalikan aku ke dunia ini untuk melakukan amal soleh yang aku tinggalkan dulu. maka dikatakan tidak mungkin itu terjadi. Itu adalah kalimat isapan jempol belaka. Dan di belakang mereka telah siap menampung mereka alam barzah sampai hari kebangkitan nanti. Ketahuilah bahwa orang yang bertobat dari dosa seakan dia tidak ada dosa padanya. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu dambi kaman la Yang artinya Orang yang bertobat dari suatu dosa seakan tidak ada dosa padanya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun." Yang artinya semua anak Adam suka berbuat dosa dan sebaik-baik sebaik-baik pendosa adalah cepat-cepat bertobat. Akan tetapi para ulama berkata syarat taubat nasuha atau tobat yang diterima ada tiga hal yaitu cepat-cepat meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa itu serta yang ketiga berjanji untuk tidak melakukan dosa itu lagi di masa yang akan datang. Dan ditambah jika dosa yang dia lakukan berhubungan dengan hak orang lain, maka dia wajib mengembalikan hak tersebut kepada yang berhak. Maka dengan bertobatnya kita semua kepada Allah, kita harapkan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari segala macam musibah dan bencana. Menjauhkan kita selalu dari penindasan, mara bahaya. Menjaga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita. Menjaga anak-anak kita, istri kita, keluarga kita. Dan negeri kita pada khususnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan diri kita dari kerusakan dan kesengsaraan Dan diganti semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemakmuran dan kesejahteraan.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 في من, في من خافك واتقاك اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أجل وأكبر